يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب dan dari Tariq bin Shihab. Man huwa Tariq bin Shihab? Huwa Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam walam yasma' minhu. Dia sempat melihat Nabi tapi tidak mendengar hadis dari Nabi. Fa hadithuhu mursal, maka hadis dia adalah hadis mursal. Sahabiyun seorang sahabat. Berarti hadis dia adalah mursalu mursalu sahabi. Hadis mursalnya seorang sahabat. Hadis mursalnya seorang sahabat bagaimana? Diterima? Diterima. Kenapa? Karena kalau seorang sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi dengan cara mursal, maka hmm. kemungkinan terbesarnya adalah dia meriwayatkan itu dari sahabat yang lain. Sedangkan semua sahabat itu udul, adil, siqah, terpercaya. Sehingga hadisnya di, diterima. Beda apabila yang meriwayatkan hadis mursal itu adalah seorang tabi'in. Maka secara umum tidak diterima kecuali kondisi-kondisi tertentu. Kenapa? Karena kalau seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis secara mursal, maka kemungkinannya dia meriwayatkan itu dari tabi'in yang lain, walaupun juga ada kemungkinan yang tidak dia sebut itu adalah seorang sahabat. Tapi kemungkinan itu dari tabi'in yang lain itu sangat besar. Sedangkan untuk tabi'in tidak ada tazkiyah dari Nabi sebagaimana sahabat-sahabat Nabi. Mata Tariqu sanata thalathin wa thamanin. Tariq meninggal tahun 83 Hijriah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Dakhala masuk al-jannata pada surga siapa rajulun seorang laki-laki fi dhubabin sebab lalat. Fi dhubabin ay eh, bisa babi dhubabin sebab lalat ada orang masuk surga gara-gara lalat. nara fi Ada lagi orang masuk neraka gara-gara lalat. Ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara lalat. Sebaliknya, ada seorang laki-laki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Lalu berkata mereka, "Wa kaifa kayak Rasulullah?" Dan bagaimana bisa begitu? Kok bisa lalat menyebabkan orang masuk neraka, lalat menyebabkan orang masuk surga. Luar biasa. Sangat aneh dah. Kala bersabda siapa Nabi? Marra lewat siapa rajulani? Dua orang laki-laki ala kaumin melewati suatu kaum lahum bagi mereka sonamun berhala la yujawizuhu tidak melewati hubada berhala siapa ahadun seorang pun hatta yuqarriba sehingga dia mempersembahkan mendekatkan dan ya, mempersembahkan lahu bagi berhala itu syai'an pada sesuatu ceritanya ada dua orang laki-laki lewat di kampung suatu kaum yang punya berhala mereka punya aturan tidak boleh melewati kampung itu kecuali setelah mempersembahkan persembahan untuk berhalanya kalau tidak memberikan persembahan untuk berhalanya tidak boleh lewat situ nggak boleh ini sudah jadi apa peraturan mereka kalau maka berkata mereka li ahadihima pada salah satu keduanya qarlib mempersembahkanlah engkau Kalau berkata siapa ahad laisa indi syai' laisa tidak ada indi di sisiku apa syai'un sesuatu uqarribu yang mempersembahkan aku yang satunya diminta untuk mempersembahkan apa saja, dia jawab aku tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Kalau berkata mereka qarrib walau dubaban, persembahkan sesuatu, korbankan sesuatu walaupun seekor lalat. Ayo gak apa-apa, sembelih lalat saja. Nggak harus ayam mahal atau nggak harus apalagi kambing atau sapi. Lalat saja. Fakarraba maka mempersembahkan dia dubaban pada lalat. Akhirnya dia sembelih lalat untuk persembahan berhala itu. Fakhallu sabilahu. Dalnya lebih itu. Fakhallu sabilahu. Maka melepaskan mereka sabilahu pada jalannya rajul. Akhirnya dia boleh lewat. Fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Maka dia masuk neraka. Akhirnya dia anggap remeh. Enggak apa-apalah. Menyembelih lalat saja Akhirnya dia sembelih lalat, dia boleh lewat, tapi akibatnya dia masuk neraka. Kenapa? Dia telah berbuat syirik, syirik besar, syirik akbar. Walaupun dia hanya mempersembahkan seekor lalat. Wakalu dan berkata mereka lil akhari pada yang lain. Oh, tadi ada syarah-syarah belum dibaca ya. Sanam maka naman hutan ala surah sesuatu yang diukir ala surah atas rupa rupa apa saja misalnya rupa hewan, rupa manusia, sesuatu yang diukir menjadi rupa hewan, rupa manusia itu namanya sanam, patung-patung. La yujawizuhu la yamru bihi wa la Tidak melewati sanam itu la yamru bihi wa la Sama mana ya? Wa qalu lil akhar qarrib, mempersembahkanlah engkau Qala berkata siapa? Akhar ma kuntu li uqarriba li ahadin. Ma kuntu tidak ada aku li uqarriba mempersembahkan aku li ahadin untuk seorang pun syai'an pada apa saja. Dunallahi azza wa jalla selain Allah azza wa jalla. Yang satu bersikukuh, saya tidak akan mempersembahkan, tidak akan mengorbankan apapun untuk selain Allah. Walaupun seekor lalat saya tidak akan persembahkan kepada selain Allah. Saya tidak akan mengorbankan walaupun seekor lalat kepada selain Allah. Fadarabu unuqahu maka mereka memukul unuqahu pada lehernya. Dia penggal mereka. Mereka memenggal lehernya. Fadakhalal jannah maka dia masuk surga. Jadi jelas ada yang masuk neraka gara-gara lalat, ada yang masuk surga gara-gara lalat. Yang masuk neraka gara-gara meremehkan, ah cuma korban lalat saja. Yang masuk surga gara-gara lalat karena apa? Tidak mau memberikan kurban atau persembahan kepada selain Allah walaupun seekor lalat. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirk. Nabi mengkhabarkan tentang bahayanya syirik wa syana'atihi dan jeleknya syirik. Fayuhadithu ashabahu. Maka beliau mengkisahkan kepada sahabat-sahabatnya. Wa yabda'u hadithahu bi bidayatin taj'alun nufusa tastaghribu. Dan Nabi memulai ceritanya dengan awal cerita yang menjadikan hati penasaran, merasa aneh. Kok bisa orang masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Wa tatatalla'u ila siyaqi hadzal hadis dan menunggu terusan hadisnya seperti apa. ini termasuk metode dalam menyampaikan. Ingin menyampaikan suatu cerita, awali dengan pembukaan yang membuat orang itu penasaran. Gimana terusannya? Gimana ceritanya? Apa yang bikin penasaran adalah dakhala jannata rajulun fi dzubab wa dakhala nara rajulun fi dzubab. Ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara lalat, ada laki-laki yang lain masuk neraka gara-gara lalat. Syai'un yasirun sababa amran khatiran. Sesuatu yang remeh, kecil, tapi menyebabkan perkara yang berbahaya. Wa aujabas su'ala an tafsirihi dan menuntut atau menjadikan seseorang ingin bertanya bagaimana penjelasannya, bagaimana rinciannya. Wa huna yufassil. Setelah ditanya oleh para sahabat bagaimana penjelasannya, bagaimana rinciannya, disitulah Nabi memerinci menceritakan dengan rinci. Kenapa? Orang sudah penasaran. Setelah mereka bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa?" Di sinilah Rasulullah memerinci. Fayaqul, "Inna rajulaini ada dua orang laki-laki. Yadhharu annahuma min Bani Israel. Sepertinya keduanya adalah dari Bani Israel. Karena kebanyakan cerita-cerita umat terdahulu yang disampaikan oleh Nabi adalah cerita Bani Israel. Arad al-ubura ma'a makanin mereka ingin melewati suatu tempat. Yahullu fi sahatihi sanamun. Di tempat itu ada sebuah berhala. Yahullu itu bertempat fi sahatihi di pelataran apa pelataran? Pelataran tempat itu di di tengah-tengah kampung situ. Di tengah-tengah kampung situ ada sebuah berhala. Yafridu ala ya, yufradu ala man arada tajawuzahu ayyadhbahalahu. Diwajibkan setiap orang yang akan melewati berhala itu untuk uh, untuk menyembelih sesuatu untuknya. Setiap orang yang mau lewat harus menyembelih sesuatu. Taqarruban ilaihi wa ta'dhiman lahu. Untuk taqarrub dan mengagungkan kepada berhala itu. Fatalaba ubbadu dhalika sanam minar rajulaini. Maka penyembah-penyembah berhala itu meminta kepada dua laki-laki itu untuk apa? At-tamasyi ala hadzal nizam syirki untuk tunduk melaksanakan peraturan yang syirik itu. Fa'amma ahaduhuma fa'tadhara bil adam. Salah satu dari keduanya alasan gak punya apa-apa. Adam gak punya apa-apa. Faqanna'u minhu bi'aisari syai'in. Maka mereka faqanna'u minhu bi'aisari syai'in. Maka mereka menerima dari laki-laki itu korban yang paling kecil, gak apa-apa. Kalau alasannya gak punya, gak harus korban yang gede, gak. Lalat pun boleh, nyamuk pun boleh, kutu pun boleh, yang penting sembelih sesuatu untuk persembahan berhalanya. Lianna maksudahum husulul muwafaqah ala syirik. Karena tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan persetujuan atas syiriknya. Yang penting setuju dengan syiriknya. Itu yang dimaksud. Fadabaha lissanami dhubaban fatarakuhu yamurru. Akhirnya dia menyembelih seekor lalat untuk berhala itu. Karena sudah tunduk pada peraturannya, karena sudah tuju, setuju pada kemusyrikannya, dia dibiarkan lewat. Fadakhala bisababi fi'lihi hada nara jahannam. Sebab perbuatannya itu dia masuk neraka. dimana Li'annahu fa'ala syirka. Karena dia telah melakukan syirik. Wa wafaqahum alaihi. Dan menyetujui penyembah-penyembah berhala atas perbuatan syiriknya. Wa talabu minal akhar an yuqarriba lis-sanam. Yang satunya diminta untuk mempersembahkan sesuatu apa saja untuk berhalanya. Fa'tadhara bi anna hadha syirkun. Dia beralasan tegas ini adalah syirik, enggak mau. Wala yumkinu ayyaf'alahu. Dia mengatakan saya tidak mungkin untuk mengerjakannya. Ini karena ini syirik. Walaupun seekor nyamuk pun saya tidak akan persembahkan. Walaupun sepotong kue pun saya tidak akan persembahkan. Faqataluhu fadakhalal jannah. Akhirnya dia dibunuh, maka masuklah dia ke surga. Limtina'ihi minasyirk. Karena dia menolak berbuat munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab adalah annahu dalla ala anna dzabha ibadah. Hadis ini menunjukkan bahwa menyembelih kurban itu adalah ibadah. Wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Dan menyembelih kurban untuk selain Allah itu adalah syirik. Ma yustafadu min hadis kesimpulan satu bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalil. Bahaya penjelasan tentang bahaya syirik walaupun dalam masalah yang sepele. Walaupun hanya karena mengorbankan seekor lalat walaupun karena mengorbankan sepotong kue. Kalau itu adalah syirik, itu berbahaya. Jangan kira, sudahlah sampai nyumbang satu potong kue, dua potong kue, gak apa-apa. Untuk kegiatan syirik. Bahaya nggak? Bahaya besar. Sudahlah sampai nggak usah ikut ritualnya, nggak apa-apa. Nggak usah ikut nyumbang, nggak apa-apa. Sampai jaga keamanannya saja. Boleh? Nggak boleh. Karena apa? itu berarti menyetujui perbuatan syiriknya. Walaupun sama niatnya hanya budi luhur. Lanjut. Harus tegas mengatakan saya nggak bisa maaf. Ini menurut akidah saya, menurut keyakinan saya, ini adalah perbuatan syirik. Yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar. Syirik itu mengakibatkan masuk neraka. Wa anna tauhid yujibu dukhulal jannah dan tauhid menyebabkan orang masuk surga. Annal insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirk. Terkadang seseorang terjerumus pada syirik tapi dia nggak tahu kalau itu syirik. La yadri annahu syirkul ladzi yujibun nar. Dia tidak tahu kalau itu syirik yang mewajibkan, yang memastikan atau yang mengharuskan dia masuk neraka. Nggak tahu. Walaupun kadang orangnya juga bolak-balik ngomong, kita nggak boleh syirik, kita nggak boleh bid'ah, dan seterusnya. Terkadang dia juga terjerumus pada perbuatan syirik tanpa dia sadari. Itulah artinya syirik itu menjangkitnya dengan sangat samar. Dengan sangat samar. Lebih samar daripada jalannya semut di malam hari. Yang keempat, at-tahdhiru minad dhunub memperingatkan dari dosa-dosa wa ingkanat sohiratan fil hisban walaupun dikira atau dianggap itu adalah dosa kecil walaupun perasaannya itu adalah dosa kecil jangan jangan remehkan dosa walaupun menurut sampean itu dosa kecil jangan kenapa dosa itu dikatakan dosa kecil apabila dosa itu dibandingkan dosa yang lebih besar mempersembahkan lalat itu bisa sampai anggap kecil kalau sampean bandingkan dengan mempersembahkan kambing. Tapi kalau dilihat kepada siapa sampean berbuat maksiat, tidak ada dosa yang bisa dikatakan itu dosa kecil. Apalagi itu sudah perbuatan syirik. Kita nggak bisa lagi beralasan, ah cuma nyembelih nyamuk, ah cuma andil sepotong kue. Jangan Katakan hanya sepotong kue, seekor lalat, seekor jangkrik, apalagi segenggam bunga, jangan. Masalahnya itu adalah ritual syirik, perbuatan syirik. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Jangan remehkan suatu dosa walaupun menurut semen itu adalah dosa kecil, jangan. La tahkiranna saghiratan. Jangan meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Nah, jadi gunung besar. Kata orang Indonesia, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. an hadzal rajula dakhala an-nara bisababin lam yaksut minhu ibtida'an. Laki-laki ini yang mempersembahkan lalat tadi, dia masuk neraka sebab perbuatan yang sebelumnya tidak dia niati yang sebelumnya tidak dia maksud. Sejak awal dia nggak ada pikiran mau mempersembahkan lalat atau mempersembahkan kurban untuk berhala itu nggak ada pikiran itu sebelumnya. Wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Dia melakukan itu supaya terhindar atau selamat dari bahayanya atau kejahatannya penyembah-penyembah berhala itu. Dia sebenarnya nggak ingin mempersembahkan apa untuk berhala itu. Tapi karena dia takut atau dia pengen bisa lewat, akhirnya dia persembahkan untuk berhala itu. Gimana? Dimaafkan? Tidak. Seharusnya dia balik juga bisa. Annal muslima idha fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhalan nar. Seorang muslim ketika dia melakukan syirik maka Islamnya batal. Islamnya rusak dan pasti masuk neraka. Lianna hadzal rajul kana musliman. Karena laki-laki itu adalah orang Islam. Kenapa dikatakan Islam? Wa illa lam yakul dakhalan nara fi dhubab. Kalau dia bukan orang Islam, tidak mungkin Nabi mengatakan dia masuk neraka gara-gara mempersembahkan lalat. Kalau dia orang kafir, dia masuk neraka karena kafir. Tapi dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Berarti sebelumnya dia itu orang Islam. Jalurnya sebelumnya adalah jalur surga. Tapi keluar dari jalur surga gara-gara lalat. Yang ketujuh, annal mu'tabar amalul qalb wa in saghura amalul jabarihi wa qalla. Sesuatu itu dinilai dari hatinya. Innamal amalu binniyat. Walaupun yang dikerjakan oleh e, anggota badan itu hanya kecil. Coba. Sebenarnya yang dia kurbankan itu hanya seekor lalat. Tapi masalahnya apa? Mengorbankan seekor lalat itu menunjukkan bahwa dia setuju dengan perbuatan syirik itu. Kalau dia nggak setuju dengan syirik itu, dia tidak akan mempersembahkan walaupun seekor lalat. Yang delapan, an-nadzabaha ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih korban adalah ibadah. Maka menyembelih untuk selain Allah hukumnya adalah syirik akbar. Yang kesembilan fadlu tauhid wa azimu samaratihi. Keutamannya tauhid dan besarnya buahnya tauhid. Nah, enggak usah ditambahi syarat-syarat yang lain ya. Fadlu tauhid wa azimu samaratihi. Hadis ini menunjukkan bahwa tauhid itu sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat besar buahnya, hasilnya. Fadilatu sabri 'alal haqq keutamaannya sabar di atas kebenaran. Bisa sabar di atas kebenaran walaupun ancamannya adalah mati, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sampean yakin dalam kebenaran kok diancam? Kalau tidak tinggalkan keyakinanmu, tak bunuh kamu. Berarti apa? Sampai dicepatkan untuk masuk surga. Itu keutamaannya. Nah, itulah keutamaannya sabar di atas kebenaran.